Asal dari fi'il a'lama dan asal dari fi'il ara. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-220 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ila thalathatin ra'a wa alima attau idza sara ara wa a'lama ila thalathatin ra'a wa alima attau idza sara ara wa a'lama Nah, di sini bait ini menjelaskan bahwa ra'a dan alima itu so jika soro aro wa a'lama jika fi'il roa dan alima itu jika keduanya itu berubah menjadi aro dan a'lama maka ini mengikuti wazan af'ala kemasukan hamzah di awalnya maka jika berubah menjadi aro dan a'lama apa yang terjadi addau ila thalathatin maka fi'il tersebut menjadi muta'addi ketiga tiga maf'ulun bihi. Maka di sini yang menjadi pembahasan adalah ro'a dan alima yang dibahas sebelumnya, yang merupakan salah satu dari af'alul kolbiyah, yaitu yang bermakna yakin atau rujahan, ya, kecondongan. Maka pada saat itu ro'a dan alima itu muta'addinya ke dua maf'ulun bihi. Namun ketika idza soro ara wa a'lama, jika keduanya itu berubah menjadi aro dan a'lama, itu muta'addi ke tiga maf'ulun bihi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan penjelasan mengenai bait ini Beliau mengatakan, A'lama wa ara asluhuma ro'a wa alima. Fi'il a'lama dan fi'il ara itu keduanya asalnya itu adalah fi'il ro'a dan alima. Berarti a'lama itu dari alima, ara itu dari ro'a. Al-muta'attiyani lithnaini di mana fi'il roa dan fi'il alima itu muta'addi ke dua maf'ulun bihi. Fa'idha takhalat alaihima hamzatut ta'diyati maka jika kedua fi'il tersebut, yaitu ro'a dan alima, itu kemasukan hamzah ta'diyah, berarti mengikuti wazan af'ala, yang tadinya ro'a menjadi aro, Kemudian alima menjadi a'lama. Maka apa yang terjadi? Ta'addaya ila thalathati mafa'ila. Maka fi'il a'lama dan ara itu muta'addi ke tiga maf'ulun bihi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadza ra'yu jumhurin nahwiyina. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama nahwu. Apa pendapatnya? Wa huwa anna ta'diyata bi hamzatin naqli maqsuratun ala hadainil fi'laini. Jadi yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama nahwu itu bahwa muta'attinya fi'il, dalam hal ini fi'il kolbiyah, dengan kemasukan hamzah naql hamzah naql itu salah satu istilah bagi hamzah ta'diyah. Ya, karena ya naql dia berpindah statusnya. Misalnya tadinya lazim, kemudian kemasukan hamzah, menjadi wazan af'ala itu bisa berubah menjadi muta'ati ke satu maf'ulun bihi. Kemudian yang tadinya muta'ati satu maf'ulun bihi, ketika kemasukan hamzah bisa menjadi muta'ati ke dua maf'ul bih dan seterusnya. Maka yang menjadi pendapat mayoritas ulama nahwu itu apa? memutaatikan fi'il dengan hamzah nakal bagi fi'il qalbiyah itu maqsuratun ala hadainil fi'laini. Hanya terbatas pada dua fi'il tadi saja, yaitu ro'a dan alima. Wa yara ya wa yara anna dzalika syamilun lijami'il af'alil qalbiyyati akan tetapi ulama-ulama nahwu yang lain berarti di sini bukan jumhur, ya berarti minoritas. Nah, sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa nya fi'il qalbiyah dengan kemasukan hamzah nakal itu mencakup seluruh fi'il qalbiyah. Artinya tidak terbatas pada alima dan ya yaro saja, maaf, alima dan ro'a saja. Fataku Luffy, maka jika kita mengikuti pendapat ulama nahwu yang lain tadi, maka engkau katakan pada apa? Zonna Khalidun abahu musafiron. Khalid menyangka bahwa ayahnya itu bepergian, ya musafir. Maka zonna adalah termasuk al-af'alul qalbiyatu. Maka menurut ulama nahwu yang lain ini juga dapat kemasukan hamzah. Menjadi apa? Auznantu kholidan abahu musafiron. Ya, auznantu kholidan abahu musafiron. Apa artinya? Bimakna ja'altuhu yazunnu. Saya membuat Khalid itu menduga. Maka artinya menjadi saya membuat Khalid menduga, menyangka bahwa ayahnya itu sedang bepergian. Kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari pembahasan ini, alimasyababu alistiqomata toriqon najati. Para pemuda tersebut meyakini bahwa istiqomah adalah jalan menuju kesuksesan. Maka perhatikan di sini, ya alima di sini bermakna yakin, maka alima syababul istiqamata toriqon najati. Alima di sini menasobkan dua maf'ul, yaitu mata dan toriqo. Fatakulu, maka engkau katakan jika alima tersebut kemasukan hamzah ta'diyah, menjadi apa? A'lam tushababa alistiqomata tariqan najati. Ya a'lam tushababa alistiqomata tariqan najati. Ya, saya meyakinkan para pemuda tersebut bahwa istiqomah adalah jalan kesuksesan. Fasyababa maf'ulun awwalun. Maka lafat asyababa itu adalah maf'ul yang pertama. Wa huwallazi <clears throat> Wa huwallazi kana fa'ilan qabla dukhulil hamzati. Dan lafat asyab, asyababa itu sebelumnya itu merupakan fa'il. Ketika atau sebelum a'lama itu kemasukan hamzah. Kita lihat tadi alimasyababu. Ya, alimasyababu. Maka di situ asyababu itu sebagai fa'il bagi alima. Namun ketika alima kemasukan hamzah menjadi a'lam tu, maka asyababa menjadi maf'ul yang pertama. Walistiqomata maf'ulun thanin. Dan lafat alistiqomata itu maf'ul yang kedua wa tariqan najati maf'ulun thalithun. Dan tariqan najati atau tariqo ya itu adalah maf'ul yang ketiga. Wa nahwu dan juga contoh untuk yang ro'a itu adalah ro'aitur riba mahikon lil barokati. Ro'aitur riba mahikon lil barokati saya meyakini bahwa riba itu dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Maka ini adalah ro'a yang muta'atinya ke dua maf'ulun bihi. Ar-riba adalah maf'ul bih yang pertama, kemudian mahiqon itu adalah maf'ul bih yang kedua. Fatakulu, maka engkau katakan jika ro'a kemasukan hamzah, aroitut Tajiro arriba mahkon lil barokati. Saya meyakinkan pedagang tersebut bahwa riba itu adalah sesuatu yang dapat menghapuskan keberkahan. Fattajiro maf'ulun awalun. Maka lafat attajiro itu adalah maf'ul yang pertama. Warriba maf'ulun fanin dan lafat ar-riba adalah maf'ul yang kedua mansubun bi fathatin muqaddaratin yang mansubnya dengan fathah yang diperkirakan wa mahqan maf'ulun thalithun dan lafat mahqan itu adalah maf'ul yang ketiga kita lihat catatan kaki ra'ahuna bimakna alima Ro'a di sini itu bermakna alima. Ya, alima yang tadi. Alima yang disebutkan sebelumnya. Wayal haqqu bidzalika ro'al hulumiyatu. Dan juga mengikuti hukum ini itu adalah ro'a al-hulumiyah. Ya, ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi. Fa tata'at yu'ta bil hamzati ila thalathati mafa'ila. Ya, maka di sini ro'a itu karena kemasukan hamzah menjadi aro itu menjadi muta'addi ke tiga maf'ulun bihi. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke 43. Eh, Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum." Ya, idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arokahum katsiran lafashiltum yaitu ketika Allah yang memperlihatkan kepadamu ya, kepada kepadamu di dalam mimpimu atau memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu berjumlah banyak ya la fashiltum maka tentu engkau atau kalian akan menjadi gentar ya maka apa yang jadi syahid di sini fal kafu fil maudhi'aini maf'ulun awwalun maka kaf yang ada pada dua fiil yaitu yurika dan aroka ya sama-sama ada kafnya itu adalah maf'ul yang pertama wa hum maf'ulun tsanin dan hum pada yuri kahum dan aro kahum itu adalah maf'ul yang kedua wa qalilan wa katsiran maf'ulun salisun dan qalilan ya yuri kahumullahu fi manamika qalila kemudian aro kahum katsira itu adalah maf'ul yang ketiga kita kembali ke atas. Wa makna ma'na qawlihi ila thalathatin ra'a wa 'alima attau. Ai maksudnya attan nahwiyuna ra'a wa 'alima ila thalathati mafa'ila. Para ma para ulama nahwu itu memutaatikan fi'il ra'a dan alima memuta'atikan ke tiga maf'ulun bihi. Kapan itu? Iza dakholat alaihima hamzatun naqli. Jika ro'a dan alima itu kemasukan hamzah naql atau hamzah ta'diyah. Wasoro aro wa a'lama Ya, dan ro'a dan alima itu jika kemasukan hamzah nakal menjadi aroh dan menjadi a'lama. Wal alifu fi qawlihi alima wa a'lama aliful itlaqi. Dan alif yang ada pada syair alima dan a'lama kan akhirannya panjang semua itu adalah alif itlaq. Karena asalnya tidak ada alima dan a'lama pendek. Zidat liwazni syi'ri Yang alif tersebut ditambahkan karena mengikuti wazan syair. Ya, ini pembahasan ilmu arut. Kemudian kita lanjutkan. Ihkamul maf'ulaini athani wathalithi hukum-hukum yang berlaku bagi dua maf'ul, yaitu maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-221. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma li maf'ulai alimtu mutlaqa lisani wasalisi aidan hukiko. Maka ini membahas mengenai hukum yang berlaku bagi dua maf'ul alim tu. Ya, sebelumnya kita bahas bahwa alim tu yang bermakna yakin itu memiliki dua maf'ul. Nah, ketika alim alima ini kemasukan hamzah menjadi a'lama, maka dua maf'ul tersebut itu menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Maka hukum-hukum yang berlaku bagi dua maf'ul alima itu juga secara mutlak berlaku ya berlaku bagi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Karena asalnya sama, tadinya maf'ul yang pertama dan kedua bagi alima, itu ketika alima berubah menjadi a'lama, itu menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan Al-maf'ulul awwalu li'a'lama wa ara laisa lahu hukmun khassun. Maf'ul yang pertama bagi fi'il a'lama dan fi'il aro itu tidak memiliki hukum yang khusus. Ya, tidak memiliki hukum yang khusus. Bal huwa kasa iril mafa'ili. Ya, bahkan ya maf'ul yang pertama itu sama saja seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Ya, sebagaimana hukum-hukum yang berlaku bagi maf'ul-maf'ul yang lain. Amma thani wa thalithu fayathbutu lahuma minal ahkami ma thabata limaf'ulai alima wa Adapun maf'ul yang kedua dan ketiga bagi fi'il a'lama dan fi'il aro, maka ditetapkan bagi kedua maf'ul ini, yaitu maf'ul kedua dan maf'ul yang ketiga, berupa hukum-hukum yang ditetapkan bagi dua maf'ul alima dan ro'a. Ya mudahnya karena dua maf'ul alima dan ro'a itu yang menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi a'lama dan aro. Ya karena sama, ya maka hukum yang berlaku juga sama. Kama taqaddama fi babi dhanna, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab dhanna wahiyal ahkamul atiyatu, yaitu hukum-hukum yang berikut ini. Al-awwalu, hukum yang pertama, anna aslahuma al-mubtada'u wal khobaru. Bahwa Maf'ul yang kedua dan ketiga bagi a'lama dan aro itu asalnya adalah mubtada' dan khobar. Fanahwu maka contohnya a'lamtul muwazzafa al-ikhlasa wajiban. Ya, a'lamtul muwazzafa al-ikhlasa wajiban. Ya, saya meyakinkan atau saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Maka perhatikan, maf'ul yang pertama adalah al-muwadzofa. Maf'ul yang kedua adalah al-ikhlaso. Maf'ul yang ketiga adalah wajiban. Al-aslu al-ikhlasu wajibun. Maka asal dari maf'ul yang kedua dan ketiga itu adalah al-ikhlasu wajibun. Ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Wahuma mubtada'un wa huma mubtadaun wa khobarun. Dan al-ikhlasu dan wajibun itu adalah mubtada dan khobar. Ya, ini hukum yang pertama. Athani, hukum yang kedua, wuku'ul ilghoi wa ta'liqi bin nisbati lahuma. Ya, ini juga yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu dapat terjadinya hukum ilgho dan ta'liq yang dinisbatkan ke dua maf'ul tersebut. Ya, kita sudah membahas sebelumnya ilgho dan ta'liq yang secara lafat mudahnya itu dapat dihapus. Ya, dapat dihapus. Maka baik maf'ul yang kedua maupun maf'ul yang ketiga itu sama-sama dapat dihapus. Maka fal ilgha'u, maka contoh bagi ilgho, ya. Itu adalah eh maaf ya, ilgho dan talik itu bukan dihapus tapi dibatalkan ya, dibatalkan amalannya. Ya, dibatalkan amalannya. Maka eh, dapat terjadi pembatalan amalan ya dari fiil a'lama atau aro itu jika dinisbatkan ke dua maf'ul tersebut. Artinya, amalan yang berlaku bagi dua maf'ul tersebut itu dapat dihapus. Ya, dapat dibatalkan. Ya, atau dapat ditinggalkan atau dapat digantung. Fal ilgho'u, maka contoh bagi pembatalan amalan ya karena ilgho, nahwu contohnya al-ikhlasu a'lamtul muwazzafa wajibun. Ya al-ikhlasu a'lamtul muwazzafa wajibun. Ikhlas itu saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa perkara itu adalah wajib. Maka perhatikan al-ikhlasu dan wajibun itu marfu di sini. Artinya amalan a'lama di sini terhadap al-ikhlasu dan wajibun itu batal. Ya, tetapi kepada muwadzofa masih beramal. Ya, karena tahu bahwa salah satu penyebab ilgho itu jika amilnya atau fi'ilnya itu diletakkan di tengah. Ya, di tengah antara mubtada dan khobar. Kita lihat a'lam itu di sini berada di antara al-ikhlasu dan wajibun. Maka di sini a'lamtul muwadzafa menjadi jumlah yang tirodiyah. Yang menjadi jumlah sisipan. Karena itu dia tidak lagi beramal pada al-ikhlasu dan wajibun. Wa dan ta'lik, ya, yaitu amalannya digantung. Nahwu contohnya a'lamtul muwadzafa lal ikhlasu wajibun saya ya sama saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Tetapi perhatikan al-ikhlasu dan wajibun tidak lagi mansub tetapi di sini marfu. Apa yang menyebabkan taklik apa mualliknya itu adalah adanya lam ibtidak di situ yang masuk ke al-ikhlasu. Ini hukum yang kedua. Nah, kemudian hukum yang ketiga jawazu hadfihima. Nah, ini yang tadi dihapus ya. Yaitu diperbolehkan menghapus maf'ul yang kedua atau maf'ul yang ketiga. Boleh dihapus. Au ahadihima atau salah satu saja. Ya, jadi boleh dihapus keduanya, boleh juga dihapus salah satunya. Bidalilin ya dengan adanya petunjuk. Famithalu hadfihima maka contoh yang dihapus keduanya. Artinya baik maf'ul yang kedua maupun ketiga dihapus itu adalah hal a'lamta ahadan qalidan qadiman Apakah engkau memberitahukan kepada seseorang bahwa Khalid itu datang? Fatakulu, maka engkau menjawab, A'lamtu Muhammadan. Ya, saya memberitahu kepada Muhammad. Karena asalnya apa? alam tu Muhammadan Khalidan qadiman. Ya, maka maf'ul yang kedua dan ketiga itu dapat dihapus. Apa yang menjadi dalil? Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ada hal alam ta ahadan Khalidan qadiman. Wa mithalu hadfi ahadihima, maka contoh dihapusnya salah satu saja, itu adalah alam a'lamtu Muhammadan Khalidan. Ya, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin agak aneh ya, tetapi secara hukum boleh. Ya, artinya sama, saya memberitahukan kepada Muhammad bahwa Khalid datang. Au a'lamtu Muhammadan qadiman. Ya, ini juga kalau di bahasa Indonesia kan mungkin agak membingungkan ya bahwa saya memberitahukan kepada Muhammad ya bahwa Khalid datang. Tetapi ada dalilnya, ada petunjuknya yaitu di dalam kalimat pertanyaannya. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma limaf'ulai alimtu mutlaqo dan seterusnya ila akhirih itu adalah ai Maksudnya yathbutu lil maf'uli tsani watsalifi huna yaitu ditetapkan bagi maf'ul yang kedua dan ketiga di sini ma tsabata li maf'ulai alimtu apa-apa yang berlaku atau ditetapkan bagi dua maf'ul alimtu ya hukumnya di sini fi babi dzanna mutlaqo ya alimtu yang masuk dalam bab dzanna secara mutlak Ai anit taqyidi. Artinya mutlak tidak terikat uh, syarat apapun, ya tidak ada pengikatnya. Wal alifu fi qawlihi huqqiqa lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ucapan Ibnu Malik huqqiqa itu adalah itlaq. Ya, sama dengan tadi. Ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah Ta'atti ara wa a'lama ila maf'ulaini. Yaitu muta'attinya fi'il ara dan a'lama ke dua maf'ul. Karena pembahasan-pembahasan sebelumnya itu muta'attinya ara dan a'lama ketiga maf'ul. Nah, di sini ada pembahasan muta'attinya ara dan a'lama ke dua maf'ul saja. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-222 dan bait yang ke-223. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in ta'addaya wahidin bila <clears throat> wa in ta'addaya wahidin bila hamzin falifnaini bihi tawassola. Jika alima dan ro'a itu muta'atinya ke satu maf'ul saja. Jika tanpa kemasukan hamzah. Ya, karena ada alima dan ro'a yang muta'atinya ke satu maf'ul saja. Ya yaitu alima yang bermakna irfan, ya alima yang bermakna mengetahui, dan ro'a yang bermakna ya, melihat, ya, bukan meyakini tapi melihat, soro Maka jika fi'il yang seperti ini itu kemasukan hamzah, ya, maka tawassol afalithnaini bihi tawassola. Maka fi'il a'lama dan aro tersebut itu menjadi muta'addi kedua maf'ul. Kemudian wathani minhuma kathanitsnaikasa dan maf'ul bih yang kedua dari a'lama dan aro yang dalam pembahasan ini ya artinya memang mutadinya hanya kepada dua maf'ul itu seperti maf'ul bih yang kedua dari dua maf'ul yang ada pada kasa Ya, kasa itu mengenakan, ya mengenakan atau memberikan pakaian. Apa itu fahwa bihi fi kulli hukmin dzu'tisa. Ya, maka terhadap maf'ul yang kedua dari dua maf'ul kasa itu hukum-hukum yang berlaku bagi maf'ul kedua bagi aro dan a'lama itu mengikuti. Ya, akan lebih mudah kalau nanti kita baca penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini. Ya, beliau mengatakan Idza kanat alima wa ra'a tata'attayani qabla al-hamzati ila maf'ulin wahidin. Jika alima dan ro'a itu sebelum kemasukan hamzah ta'diyah itu muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Fa innahuma ba'dal hamzati yata'addayani ilathnaini. Maka alima dan ro'a itu setelah kemasukan hamzah yang menjadi a'lama dan aro, itu muta'addinya ke dua maf'ulun bihi. dzalika idza kanat alima bima'na arafa. Ya, dan itu terjadi ketika alima di sini maknanya adalah irfan. Ya, makna rofa mengetahui. Wa ro'a bimakna abusoro dan ro'anya bermakna abusoro melihat. Nahwu contoh alima yang bermakna mengetahui alim tut alim tut toriqo ilal masjidi. Saya mengetahui jalan menuju ke masjid tersebut. Kemudian contoh ro'a yang bermakna melihat, ro'a kholi wa ro'a kholidunil ka'bata. Ya kholid itu melihat Ka'bah. Maka ketika ro'a dan alima di sini, ya kemasukan hamzah menjadi apa? A'lam turrajula at-tariqa ilal masjidi a'lamtur rajula tariqa ilal masjidi. Saya memberitahukan kepada lelaki tersebut jalan menuju masjid tersebut. Kemudian contoh ro'a yang kemasukan hamzah ya, menjadi aro. Wa araitu Khalidanil Ka'bata. Ya, saya memperlihatkan kepada Khalid Ka'bah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat ke-56, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ ayatina kullaha كُلَّهَا wa aba. Dan sungguh kami telah perlihatkan kepadanya, yaitu Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Fa'aro ya. Fa'ara min ro'a al basoriyati. Maka aro yang ada pada aroina di sini, itu dipindahkan, ya, di pindahkan dari ro'a yang bermana basoria, Ya, melihat. Kemudian kemasukan hamzah menjadi mengikuti wazan af'ala menjadi aro. Fata'addat ila maf'ulaini. Maka aro di sini itu muta'addinya ke dua maf'ul. Ya, bukan tiga maf'ul. Ya, jadi apa eh, maf'ul yang pertama adalah ha ya hu Kemudian maf'ul yang kedua adalah ayatina. Wa mithluhu aidan qauluhu ta'ala dan yang serupa dengan ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arina manasikana." Ya, dan perlihatkan kepada kami ya manasik kami. Ya, atau cara-cara untuk berhaji, ya ibadah haji. Maka di sini eh, di sini bentuknya fiil amr ya. Maka maf'ul yang pertama adalah na, kemudian maf'ul yang kedua itu adalah e, manasika. Ya, manasika di situ. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya wa yathbutu lil maf'uli tsani huma, ma yathbutu lil maf'uli tsani fi babi a'ta wa kasa. Ini pembahasan intinya. Ya ditetapkan bagi maf'ul yang kedua maf'ul kedua dari apa? Dari a'lama dan aro tadi namun yang muta'addinya kepada dua maf'ul bih, apa yang ditetapkan? Yaitu ditetapkan bagi keduanya apa-apa yang ditetapkan bagi maf'ul yang kedua dari bab a'ta dan kasa. Ya. Apa itu? E, contohnya nahwu itu sodiqo kitaban. Ya, saya memberikan kepada ya, kawan tersebut sebuah kitab. Itu yang ato. Ya. Maf'ul pertamanya adalah as sodiqo Maf'ul yang kedua adalah kitaban. Kemudian wakasautul faqiro fauban Saya mem memakaikan kepada orang fakir tersebut baju, sebuah baju. Maka al-faqiro adalah maf'ul yang pertama, Sauban adalah maf'ul yang kedua. Nah, apa tadi hukum yang dimaksud? Kenapa maf'ul kedua dari a'lama dan aro yang ada di sini, itu hukumnya disamarkan dengan a'to dan kasa. Yaitu, fi kaunihi la yasihul ikhbaru bihi anil awwali. Yaitu dari keadaannya bahwa maf'ul yang kedua itu tidak dapat digunakan untuk mengkhabarkan maf'ul yang pertama. Atau mudahnya apa? Bahwa maf'ul yang pertama dan kedua itu asalnya bukan mubetadak dan khobar. Ya, maka berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita tidak mungkin mengkhabarkan maf'ul yang pertama dengan pengkhabaran maf'ul yang kedua. Contohnya apa? Tadi kita melihat di eh, contoh yang sebelumnya itu adalah alam turrajula at-tariqa ilal masjid. Saya memberitahukan kepada laki-laki tersebut jalan menuju masjid. Ya, maka kita tahu bahwa maf'ul pertama dan kedua tersebut asalnya bukan mubtada dan khobar. Fala maka engkau tidak mengatakan ar-rajulu at-tariqu ilal masjidi. Ya, ar-rajulu at-tariqu ilal masjidi. Ya, tidak ada maknanya laki-laki tersebut adalah jalan menuju masjid. Ya, ini bukan mubtada dan khobar. Kama la taqulu sebagaimana engkau juga tidak mengatakan ya tadi ada apa? Uh, wa araitu Khalidanil Ka'bah. Ya saya memperlihatkan kepada Khalid Ka'bah itu maf'ul yang pertama dan kedua juga bukan mubtada dan khobar. Tidak dapat, atau di sini, oh a'to ya. A'to itu sodiko kitaban. Ya, saya memberikan kepada sahabat tersebut kitab. Maka engkau tidak dapat mengatakan as kitabun. Ya, sahabat tersebut adalah buku. Ya, tidak dapat dikabarkan seperti itu. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi kaunihi yasihhu hadfuhu ma'al awwali. Dan hukum yang kedua bahwa maf'ul yang kedua itu dapat dihapus ya bersama yang kedua, eh, bersama yang pertama. Artinya dua-duanya dihapus. Au hadfuhu wa ibaqaul awwali atau maf'ul yang kedua saja yang dihapus sementara maf'ul yang pertama dibiarkan. Au uhu wa hadful awwali. Ya, atau boleh juga maf'ul yang kedua tetap ada, kemudian maf'ul yang pertama itu yang dihapus. Nah, boleh. Dua-duanya dihapus, satu dihapus, satu tidak, baik yang pertama maupun yang kedua itu sama-sama boleh wa illam yadulla ala dzalika dalilun ya walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal yang dihapus tersebut tetapi hukumnya boleh ya mengapa li'annahu fadlatun karena hukumnya di sini baik maf'ul yang pertama dan kedua di sini itu fadlah ya tambahan bukan umdah bukan inti dari kalimat kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wal muradu min dhalika, yang dimaksud dengan penjelasan ini tadi annal ahkama wal atharul khassata bi af'alil qulubi ya bahwa hukum-hukum dan juga pengaruh-pengaruh yang khusus berlaku bagi fi'il-fi'il qulub la tantabiqu alal maf'ulaini huna. Itu tidak berlaku bagi dua maf'ul yang dibahas di sini. Ya. Illa ta'liqa fajaizun. Melainkan hukum ta'liq. Maka itu boleh diberlakukan di sini. Wa minhu qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah, di antara contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi. Ya, untuk memperlihatkan kepadanya dalam hal ini adalah Kobil, ya, bagaimana seharusnya menguburkan eh, mayat dari saudaranya. Maka di sini ya perhatikan itu liyuriyahu atau di sini ada penjelasannya faqada'ul liqal fi'lu liyuriyahu. Maka fi'il liyuriyahu itu ditaklik ya, digantung amalannya. Dan ini wahwa min ru'yatil basari dan di sini maknanya adalah penglihatan dengan mata. Itu ditalik dari apa? Anil maf'uli tsani bil istifhami. Ya, tidak digantung amalannya terhadap maf'ul yang kedua karena adanya istifham yaitu kaifa. Fa jumlatu kaifa yuwari, maka jumlah kaifa yuwari fi mahalli nasbin saddat masaddal maf'uli tsani itu menempati kedudukan nasab yang menutupi atau me menduduki kedudukan dari maf'ul yang kedua. Wa mithluhu qauluhu ta'ala dan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-260 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbi arini kaifa tuhyil mauta Ya Robku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Ini ucapan dari Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa fil ayataini fi mahalli nasbin halun. Dan kaifa yang ada pada dua ayat ini itu menempati kedudukan nasab menjadi hal. Wal amilu al fi'lul ladhi ba'daha. Dan yang menjadi amilnya itu adalah fiil yang datang setelahnya, yaitu yuwari dan tuhyi. Ya, kita lanjutkan ke atas. Ya, fatakulu, ya maka engkau dapat mengatakan apa? A'lam tu saja. Ya, a'lam tu. Berarti dihapus keduanya ya dihapus maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua. Ya boleh. Ya. Kemudian boleh juga dikatakan wa au tur rajula. Kan asalnya alam tur rajula at-tariqa ilal masjid. Nah, kalau hanya saya mengatakan a'lam itu saja boleh. Nah, karena umdahnya itu eh, fi'il dan fa'il. Au alam turrojula saja. Saya memberitahukan laki-laki tersebut. Berarti maf'ul yang kedua yang dihapus, maf'ul pertama tetap ada. Au alam tutoriqo ilal masjidi. Atau ya saya katakan alam tutoriqo ilal masjidi. Berarti yang dihapus maf'ul yang pertama yaitu ar-rajula. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa in ta'addaya wahidin ila akhirih. Ya, maksudnya apa? Ai idza ta'adda kullun min alima wa ra'a ila maf'ulin wahidin qabla al-hamzati. Ya jika masing-masing dari alima dan ro'a itu muta'addi ke satu maf'ul saja sebelum kemasukan hamzah, fa innahuma yatawassalani bil hamzati ila maf'ulaini maka dengan kemasukan hamzah, maka alima dan ro'a yang berubah menjadi a'lama dan aro itu menjadi bersambungnya kepada dua maf'ul ya atau muta'addinya ke dalam dua maf'ul. Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khobaro. Dan dua maf'ul tersebut itu asalnya bukanlah mubtada' dan khobar. Wathani minhuma kal maf'uli min maf'ulai kasa. Dan maf'ul yang kedua bagi a'lama dan aro itu hukumnya sama seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ul kasa. Fahuwa bihi fi kulli hukmin zuktisa. Dan itu eh, maf'ul yang kedua bagi kasa itu semua hukumnya itu diikuti oleh maf'ul yang kedua dari a'lama dan aro yang dibahas di sini. Zu'tisa ay iqtidaun. Ya, iqtisa di sini maksudnya adalah iqtida. Ya, iqtida mengikuti. Nah, wa wa'tisa asluhu iktisaan. Atau iktisaun. Ya, iqtisa atau iktisain ya. Iktisa di sini itu asalnya adalah Iktisain. Ya, dari iktasa, yaktasi, iktisaan. Bil hamzati ada hamzah di akhir. Lakinnahu qasarahu lid Tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala memaksurkannya. Ya menuliskannya tanpa hamzah, hanya iktisa saja. Ya karena apa? Darurat syair. Ya darurat syair, maka boleh dihapus hamzah di sini. Wa qawlihi tawassala imma fi'lun madin. Ya maka ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala tawassala itu dapat dihukumi sebagai fi'il madhi. Kalau dianggap fi'il madhi wal alifu aidun ala a'lama wa ara. Kalau itu adalah fi'il madhi maka alif yang ada pada tawassala itu alif itsnain. Itu kembalinya ke a'lama dan ara. Ya, dua fi'il. qawlihi ta'addaya. Sebagaimana ucapan Ibnu Malik ta'addaya. Au fi'lu amrin atau dapat juga dihukumi sebagai fi'il amr. Ya. Kalau fi'il amr bagaimana? Wal alifu e, mubadalatun min nuni tawkidi. Ya. Maka alif yang ada di sini itu adalah mubadalatun min nunit taukidil khafifati lil waqfi. Itu adalah diletakkan untuk menggantikan nun taukid khafifah karena adanya waqaf. Ya, karena asalnya apa? Kalau fiil amr ya itu menjadi tawassal. Ya tawassal saja. Tetapi tawassal kalau ada nun taukid khafifah ya betul-betul sambungkanlah menjadi tawas solan Ya tawas solan Harusnya sola kemudian ada nun. Tapi ada wakof di situ karena akhir dari jumlah menjadi tawas sola Ya ada alif yang mubedalah di situ. Ya, itu adalah penjelasan dari uh, alif di sini. Ya, kemudian kita masuk ke bait terakhir dari bab ini yaitu baqiyatu af'ali hadzal babi yaitu fiil-fiil bab ini yang tersisa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala membacakan um, bait atau mengutip bait ke-224 dari Alfiya Ibnu Malik di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ka'a rasabiqi nabba akhbara haddatha anba'a kadzaka khabbara dan berlaku seperti hukumnya aro yang telah berlalu tadi itu fiil-fiil nabba atau nabba'a ya lalu akhbara haddatha anba'a dan khabbara ya maka berlaku bagi fiil-fiil tersebut Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan Dzakara fi hadzal baiti al-af'al al-khamsata al-baqiyata allati tansibu thalathata mafa'ila. Maka di bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan lima fiil yang tersisa yang menasabkan tiga maf'ul. Apa saja itu? Wahia, ba'a wa anba'a wa khabbara wa akhbara wa haddatsa. Ya nabba'a mengikuti wazan fa'ala, anba'a mengikuti wazan af'ala, khabbara mengikuti wazan uh, fa'ala, kemudian akhbara mengikuti wazan af'ala dan haddatsa mengikuti wazan fa'ala. Nah, kapan itu? Wadzalika litadammuniha makna a'lama. Dan itu ketika fiil-fiil tersebut itu mengandung makna a'lama wa aro. Ya, mengandung makna a'lama dan aro. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini fa in kanat ghayra mutadamminatin li lam tansib thalathata mafa'ila maka fiil-fiil tadi ya yaitu ada kelima fiil tadi itu kalau tidak mengandung makna a'lama dan aro maka e, fiil-fiil tersebut lam tansib thalathata mafa'ila itu tidak menasobkan tiga maf'ul. Walihada dzakara Abu Hayyana fil bahri. Dan oleh karena itu Abu Hayyan menyebutkan dalam Al-Bahr ya Al-Bahrul Muhit inda qawlihi ta'ala. Ya, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-4 yaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yaitu pada hari itu bumi ya menceritakan kabar-kabarnya. Maka apa? Annal fi'la tuhadditsu muta'addin lisnaini. Ya, Abu Hayyan mengatakan bahwa um, fi'il tuhadditsu di sini itu mutaaddi ke dua maf'ul. Ya, padahal di sini kita lihat tuhadditsu akhbaraha. Ya hanya ada satu maf'ul. Itu apa wal awwalu mahdhufun, maka maf'ul yang pertama itu dihapus. Ai tuhadditsun nasa. Yang menceritakan kepada manusia. Walaisat bima'na a'lama Ya, dan di sini tidak bermakna a'lama. Wa illa lata'addat ila thalathatin. Ya, karena jika tidak demikian, atau jika itu bermakna a'lama, maka pasti dia muta'addinya ke tiga maf'ul. Wa kadhal fi'lu nabba'a. Ya, demikian juga pada fi'il nabba'a yata'atta li thalathatin idha kana bima'na a'lama itu muta'atti ketiga maf'ul hanya jika bermakna a'lama Fa'inka nabi makna bima'na ta'adda ada li wahidin kalau hanya atau kalau maknanya adalah makna akhbara itu muta'addinya hanya ke satu maf'ul saja wa ila thani biharfil jarri dan mutaati yang kedua itu ke huruf atau dengan perantaraan huruf jar. <clears throat> Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-15 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul a'unabbi'ukum bi khairim min Ya katakanlah ya inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Maka perhatikan maf'ul yang pertama itu adalah kum. Nah, kemudian maf'ul yang kedua itu khairin dengan perantaraan huruf huruf jar ba. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrim min dhalik. Ya katakanlah apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang yang ya lebih buruk pembalasannya dari itu. Ya. Maka di sini maf'ul yang pertama adalah kum, kemudian maf'ul yang kedua adalah syarrin ya, melalui perantaraan huruf jar ba. Kita kembali ke atas. Walaisatil hamzatu awit tad'ifu fiha litta'diyati. Dan hamzah dan tad'if ya mudha'af ya karena di situ ada double ya, double hurufnya. Kan tadi semua ada hamzah dan mudhaf Nabba'a, anba'a, khabbara akhbara haddatha. Ya. Walaisatil hamzatu awit tad'ifu fiha litta'diyati. Dan hamzah dan tad'if yang ada di situ, itu bukan untuk ta'diyah. Mengapa? li annaha laisa laha fi'lun thulathiyun musta'malun fil alam fil ilmi. Ya maaf li'annaha laisa laha fi'lun tsulatsiyun musta'malun fil ilmi. Karena fiil-fiil tersebut itu ketika sulasinya ya ketika mujarrad, ketika kosong dari tambahan itu tidak digunakan dengan makna ilmu, ya makna mengetahui. Ka'alima wa ro'a, ya seperti fi'il alima dan ro'a illa khobaro bimakna alima. Melainkan ada khobaro yang bermakna alima. Walam tarid ta'diyatuha ila thalathati mafa'ila sorihatan fi kalamil arobi. Dan kelima fiil tersebut, ya tadi yaitu naba'a, anba'a, khobaro akbaro, dan haddasa, itu tidak ada. Ya tidak ada secara sorry, tidak ada secara jelas digunakan oleh orang Arab terdahulu mutaati ketiga maf'ul bih itu tidak sampai kepada kita. Ya, sebenarnya tidak warid. Tidak sampai kepada kita secara sorry. Secara jelas bahwa fiil-fiil tersebut menasobkan tiga maf'ul itu tidak ada bal ja'at mabniyatan lima lam yusamma fa'iluhu. Akan tetapi, ada dari ucapan orang Arab yang menggunakan fiil-fiil tersebut, namun datangnya dalam bentuk mabni lima lam yusamma fa'iluhu. <clears throat> ya, mudahnya, datangnya dalam bentuk majehul. Ya, datangnya dalam bentuk fiil majehul. Ya, bukan fiil yang maklum. Hmm. Jadi digunakannya dalam fiil yang majhul. Jadi digunakannya dalam bentuk yang pasif. Fa'awwalul mafa'ili huwa naibul fa'ili. Ya, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya ada fi'il yang muta'ati kedua maf'ul, kemudian dimajahulkan, Ya, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il, kemudian maf'ul yang kedua menjadi maf'ul yang pertama. Nah, demikian juga di sini. Maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Wa yabqa tsani wa tsalitsu maf'ulaini sharihaini. Dan eh, maf'ul yang kedua dan ketiga itu tetap menjadi maf'ul yang sorih, yang jelas. Ya, ini kalau dinisbatkan ke ucapan orang Arab terdahulu. Tidak ada dulu yang betul-betul menggunakannya dalam bentuk aktif, ya, tapi datangnya dalam bentuk pasif. Kita lihat catatan kaki. Saqo benu Aqilin wa ghairuhu syawahida min kalamil Arabi ala dhalika. Ya, mana contoh yang tadi katanya fiil-fiil nabaa kemudian eh, anba'a, khobaro akhbaro, dan hadatha dalam bentuk majhul, di sini tidak ada contohnya. Ternyata Ibnu Akil dan selainnya itu menyebutkan syawahid berupa ya mungkin syair ya, atau syawahid dari ucapan orang Arab mengenai hal ini. Faraji'ha in syi'ta. Ya, maka rujuklah ke syara Ibnu Akil dan yang selainnya jika engkau menghendaki. Kita kembali ke atas. Wa bima anna kutubal lughati qad nassat ala annaha tansibu thalathata mafa'ila. Walaupun tidak ada contoh dari orang Arab bahwa itu betul-betul digunakan untuk menasabkan tiga maf'ul, namun dalam kitab-kitab nahwu, kitab-kitab lughah itu dinaskan ya disebutkan bahwa nabaa kemudian anba'a khabbaro akhbaro haddatsa itu menasabkan tiga maf'ul. Padahal tidak ada contoh yang sorih dari ucapan orang Arab. Fa'ilaika amfilatan laha. Ya, maka ini bagimu eh, contoh-contoh dari fiil tersebut ketika menasabkan tiga maf'ul mithalu nabba'a, ya maka contoh bagi nabba'a itu adalah nabba'tus sa'iqo at tariqo mughlaqan. Ya, saya memberitahukan kepada pengemudi tersebut bahwa jalan tersebut itu tutup. Maka as saiqo maf'ul pertama, at tariqo maf'ul kedua, mughlaqan maf'ul ketiga. Wa mithalu akhbaro, contoh yang akhbaro, Akhbarul akhbarul mudarrisu tullabahu al-ihmala dharran. Guru tersebut memberitahukan kepada para muridnya bahwa lalai dalam belajar itu dapat merugikan. Maka tullaba maf'ul pertama, al-ihmala maf'ul kedua, dharran maf'ul yang ketiga. Ya, al-ihmal maf'ul kedua, Dorron maf'ul yang ketiga. Wa mithalu haddatha dan contoh yang haddatha haddastu al-ba'i'a al-amanata anfa'a lahu. Saya memberitahukan kepada penjual tersebut bahwa amanah itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Maka al-ba'i'a itu maf'ul pertama, al-amanata maf'ul kedua, anfa'a maf'ul ketiga. Wa mithalu anba'a dan contoh anba'a, anba'tus sadiqo kholidan maridon. Saya memberitahukan kepada kawan tersebut, sahabat tersebut, bahwa Khalid sakit. Maka as-sadiqo maf'ul pertama, kholidan maf'ul kedua, maridon maf'ul ketiga. Wa mithalu khobbaro dan contoh khobbaro, khobbartut tajiro al-ghishya muharraman. Saya memberitahukan kepada pedagang tersebut bahwa penipuan itu adalah perkara yang diharamkan. Maka ini adalah contoh-contoh ya, sederhana bahwa kelima fiil tersebut dapat menasabkan tiga maf'ul. Wa qad jaa'a fil Qur'anil karimi al-fi'lu nabba'a nasiban maf'ulan wahidan sorihan. Dan datang dalam Al-Quranul Karim fi'il nabba'a yang menasobkan satu maf'ul secara sorih. Wasadda masaddal maf'ulaini, al-thani wa Maka maf satu maf'ul ter yang sorry tersebut menempati kedudukan dua maf'ul. Oh, maaf, bukan ya. Wahidan sorihan. Uh, eh, yang menempati kedua maf'ul adalah wasata masatal maf'ulaini atsani wa tsalitsu jumlatu anna ma'a ma'mulaiha. Yang menempati kedudukan dua maf'ul, ya kan ada satu maf'ul yang sorry. Ya, maf'ul yang sorry, maf'ul yang pertama. Yang menempati kedudukan maf'ul yang kedua dan ketiga itu adalah jumlah anna bersama dua ma'mulnya. Ya, bersama dua ma'mulnya. Wadhalika fi mithli qawlihi ta'ala. Dan itu adalah ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-49. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka perhatikan, maf'ul yang pertama yang mana? Ibadi. Ya, itu sorry, jelas. Tetapi setelah itu ada anni anal ghafuru ar-rahimu. Nah itu anna dan makmul, dua makmulnya yaitu isim anna dan khobar anna, itu menempati kedudukan dua maf'ul. Wa qawlul musannifi wa aka wa ka'arasaiq sabiqi ya dan ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala wa ka'arasabiqi ay mithla aro as-sabiqi fi awalil fasli yaitu serupa dengan aro yang telah berlalu pada permulaan pasal ini. Yaitu apa? Semisal dalam fi nasbi thalathati mafa'ila. Dalam menasobkan tiga maf'ul. Hadihil af'alul khomsatul lati sarodaha. Yaitu fi'il-fi'il, kelima fi'il yang Ibnu Malik rahimahullah ta'ala sebutkan satu persatu. Ya tadi yaitu nabba'a, kemudian anba'a, khobbaro akhbaro, dan haddatha. Hmm. Kemudian wa nama qala ya, dan Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan wa ka'arasabiqi ya mengapa mengatakan demikian Li annahu zakaroh anna ara tata'adda ila tsnaini karena beliau menyebutkan bahwa ara itu muta'addinya ke dua maf'ul Ya, kemudian fanabbaha ala anna al af'ala mithla arasabiqatil muta'attiyati ila thalathatin. Maka beliau memberitahukan bahwa fiil-fiil ini itu serupa dengan aro yang telah berlalu yang mutaatinya ketika maf'ul. La mithla aral muta'akhirati. Tidak seperti aro yang disebutkan di akhir. Karena aro yang disebutkan di akhir itu mutaaddinya hanya kepada dua. Ya wahiyal mutaaddiyatu litsnaini yaitu hanya mutaaddi kedua maf'ul. Wallati dzakaraha biqaulihi yang beliau menyebutkannya di dalam ucapan beliau wa in ta'addaya liwahidin bila hamzin ila akhirih yaitu penjelasan yang sebelumnya yang ada pada bait ke-222. Jadi yang dimaksud di sini bukan yang di bait 222, tetapi yang di bait yang ke-220. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.